enam Fadal Amir. Eh, tidak boleh menggunakan kias untuk menentang sunnah. Satu, mana pertama tidak boleh eh, menggunakan kias atau tidak boleh menentang sunnah dengan kias. Sunnah tidak boleh ditolak, tidak boleh diabaikan karena kias. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan nama Abdullah kias tidak boleh digunakan dalam uh, tubuh akidah kias tidak boleh digunakan dalam bab akidah nah akidah hanya ada at-tasdik pembenaran wat taslim dan penyerahan diri sempurna untuk dalil-dalil tersebut tidak boleh ada kias yang ketiga mungkin ada maaf. ada kias tidak ada kias di dalam memahami sifat Allah. Misalnya, misal tidak ada kias di dalam memahami sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yakni diterima dalil-dalil itu sesuai persis yang datang kepada kita. Tidak boleh kias dalam sifat Allah. Maknanya juga siapa yang bisa menyebutkan Nah, betul itu tadi. Ada yang bisa menyebutkan lagi lebih rinci terkait dengan enam. Nah, yakni amiruha kamaja bila kaif sebagaimana disebutkan baru saja yakni dalil-dalil itu diterima tanpa harus ada pertanyaan kaif bagaimana sifat-sifat Allah. Lebih lepat lagi mungkin ada yang bisa menyebutkan mana tidak boleh ada kias di dalam penentuan sifat-sifat Allah yaitu kias enam Abdullah Kias hanya boleh dalam Tidak. Eh, ini eh, makna ini ini sudah betul masya Allah baru penjelasan ikhwan hukum ada satu hal lagi untuk lebih memperjelas tidak ada boleh kias ha kias dengan makhluk ahsan kiasul khalik dengan makhluk tidak boleh dikias Allah subhanahu wa taala dengan makhluk kias Khalik terhadap makhluk ada beberapa bentuk yang semuanya negatif. Yang pertama mengkiaskan ketika seorang menyatakan Allah memberitakan bahwa dirinya memiliki dua tangan. Ya, di dalam Al-Qur'an dan di dalam sunnah. Kemudian dia mengkiaskan berarti tangan Allah itu ya sama dengan tangan kita karena kita tidak tahu makna yadun kecuali ini. Yadun ya ini yadun. Berarti dikiaskan oh yadun dun yadullah itu seperti ini ya ini kias mengkiaskan khalik dengan makhluk dan ini haram ini adalah kesesatan tidak boleh laisa kami syai'un wa huwas samiul basir sebagaimana akan kita bahas sebentar lagi yang kedua uh, kias al khalik terhadap makhluk yang mendorong dia menyeret dia kepada penolakan di penolakan kaum ta'til ahlu ta'til Ketika mereka menolak sifat-sifat Allah bermula dari kias. Dia mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala Rasul memberitakan bahwa uh, Allah itu turun pada sepertiga malam yang terakhir. Yanzilu Rabbuna fi thulutsai fi thuluts al-lail akhir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ini? Kias, dikiaskan dengan makhluk. Oh, makhluk itu begitu. Berarti kalau turun berarti tempat yang di sana ditinggalkan kosong ya ini kias mengkiaskan khalik yang maha besar yang maha agung yang tidak bisa dijangkau oleh logika kita dengan makhluknya akhirnya punya kesimpulan nggak benar ini ini salah tidak sesuai dengan logika tidak sesuai dengan rasio jadi kias Allah terhadap makhluk menimbulkan dua efek negatif yang pertama seperti yang kita sebutkan tashbih, penyerupaan Allah dengan makhluk yang kedua taktil penolakan secara mutlak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan dua cara ini tercela tidak pernah didengar di zaman salafus saleh atau sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Baik, kita lanjutkan. Qala rahimahullah wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdathun yaddahu syakka fil qalbi wa in asaba sahibuhu al-haqqa was sunnata. Nah, kata beliau al-kalam yang dimaksud dengan al-kalam di sini ilmu al-kalam. Nah, al-kalam yang dimaksud di sini adalah ilmu al-kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik. Nah, ini kata beliau adalah muhdath di dalam Islam ini bid'ah di dalam agama Islam ilmu kalam datangnya dari luar muslimin datangnya dari kufar dari Yunan nah dan ilmu kalam ini telah merusak akidah banyak umat kaum muslimin sejak dahulu tidaklah Jahm bin Sofwan pendiri Jahmiyah itu jatuh kepada penafian sifat Allah kecuali disebabkan oleh ilmu kalam. Begitu juga barakallahu fikum Naam Ja'ad bin Dirham pendahulu ya, salaf dari Jah bin Sofwan tidak pula jatuh pada akidah penafian sifat kecuali disebabkan ilmu kalam. Begitu juga Al-Qadariyah. Nah, tidak pula mereka jatuh pada penentangan sifat Allah yakni uh, eh, takdir uh, kecuali disebabkan oleh ilmu kalam. Begitu seterusnya Al-Ash'ariyah, Al-Maturidiyah, Al-Kullabiyah. Mereka sibuk dengan belajar ilmu kalam. Dalam ma'had-ma'had mereka, uh, pondok pesantren mereka, sekolah-sekolah mereka disibukkan dengan ilmu kalam. Nah, dan belajar ilmu kalam ini sangat ditentang oleh para ulama salaf. Dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala mengatakan hukmi fi man ta'allama ilmal kalam an yudraba bi jaridin nakhl wa yutafu fil asyairi wal aswaq wa yuqalu inna hadha jazaa'u man ta'allama kalam. Nah, hukum dariku terhadap orang yang belajar ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu filsafat dia dipukul dengan pelepah kurma sambil dibawa uh, apa namanya diputar dipusing ya kata ha? Ha, keliling ha? di kobail kobail di suku-suku ya? di kampung-kampung di pasar-pasar sambil diumumkan inilah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam Imam Syafi'i yang mengatakan kalau Imam Syafi'i menyatakan ini di zaman kita kira-kira apa tuduhan yang akan di lemparkan kepada beliau keras ya e, pemecah belah umat tidak tahu maksud-maksud dakwah ya dan seterusnya nah Imam Syafi'i rahimahullah nah, ini sif, sikap as-salaf rahimahullah berapa banyak dari tokoh-tokoh ilmu kalam yang kemudian mereka ujung-ujungnya bertobat. Alhamdulillah Allah beri hidayah pada akhirnya namun berapa banyak tentunya dan lebih banyak dari mereka yang tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat. Nah, ilmu kalam muhdad, bid'ah keberadaannya. Sampai-sampai dinukilkan dari uh, Ar-Razi, salah satu ulama kalam, uh, Razi menyebutkan penyesalannya dalam bait syair yang beliau mengatakan di akhir umurnya, nah, nihayatu iqdami al-uquli iqalu wa ghayatu sa'yi al-alamin dalalu wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa dunyana na'am wa ghayatu dunyana adan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu Kata Ar-Razi salah satu pakar tokoh ilmu kalam. Dia menyatakan eh, rahimahullahu taala nihayatu iqdami al-uqul iqalu. Ujung akhir dari sikap mengedepankan rasio logika itu adalah iqal. Nilainya seperti iqal. Iqal itu tali kecil ya yang digunakan untuk mengikat onta yang kemudian oleh badui di negeri Arab kalau dia lagi senggang diikat di kepala kemudian diberi nama ikal ya sekarang nah kalau orang di Saudi sebagai itu itu awalnya adalah tali yang oleh mereka mereka banyak punya onta untuk mengikat onta ya pada kondisi tertentu nah barakallahu fikum uh, itu nilainya ilmu kalam kata dia wa ghayatu sa'il alamin dhalalu dan ujung dari upaya para ulama kalam itu adalah dhalal kesesatan kata dia. Sampai akhirnya dia menyatakan pada akhirnya nam walam nastafid min bahtina tula umrina. Kami tidak mendapatkan faedah apapun dari berbagai pembahasan pelajaran yang kami lakukan sepanjang umur kami ini. Siwa an jama'na fihi qila wa qal Kecuali sebatas kami mendapatkan mengumpulkan qila qalu kata Aristoteles begini kata ini begini, kata ini begitu. Apa hasilnya? Warwahuna fi wahsyatin min jusumina, kata. Sampai-sampai ruh-ruh kita ini menjadi liar di tubuh kita. Tidak tenang, tidak ada khusyuk ruhnya di dalam tubuh. Ya. Tubuh seolah-olah menolak ruh ini dan ruh itu pun tidak uh, tidak betah di dalam ruh tidak betah di dalam tubuh. Kata Ar-Razi, kenapa sebabnya? Karena ilmu kalam tidak menambah iman, justru iman semakin turun. Ilmu kalam seolah-olah dia masuk dalam hutan belantara yang luas. Di sana banyak binatang buas yang akan menerkamnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Waalaikumsalam. Semisal dengan ini terjadi pula penyesalan dari Abul Ma'ali Al-Juwaini. Abul Ma'ali Al-Juwaini salah satu ulama kalam. Di akhir umurnya pun dia menyatakan kami nggak mendapatkan apa-apa dari ilmu kalam ini semua. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rahmatnya kepadaku, niscaya aku akan binasa. Nah, rahmat dalam bentuk taubat. Nah, kemudian Al Abul Maali Al Juwaini uh, eh, mengatakan, "Nah, lebih baik aku ini mati di atas akidahnya para nenek-nenek tua." Maksudnya, apa ucapan ini sering diucapkan oleh ahlul kalam untuk menghina muhadifin para ahli hadis mereka orang-orang yang nggak punya logika mereka itu orang-orang yang ya, ini cara berpikirnya rendah bagikan orang-orang tua ya nah ulama yang berbicara tentang akidah was sunnah itu dihina oleh ahlul kalam nah ilmu syafi'i itu maaf saya tidak keluar dari eh, apa Sahara wilin nisa katanya bicara haid nisa haid nifas ini dan seterusnya nah barakallahu fikum dan seterusnya ini penghinaan ahlul kalam mu'tazilah orang-orang rasionalis liberalis di zaman kita nah terhadap muhaddithin dan ulama fuqaha nah akhirnya al-juwaini pun yang tergolong dari orang-orang mu'tazilah itu mengakui aku akan mati di atas akidahnya ajaiz nenek-nenek tua nah itu jauh lebih baik bagiku menyesal Alhamdulillah masih Allah beri kesempatan untuk bertaubat nah maka dari itu Al-Imam Al-Barbahari mengingatkan Al-Kalam ini adalah muhdas maka jangan sampai kita jatuh padanya yang cukup disesalkan ya ikhwan kita belajar manhaj ini kita ingin tahu bagaimana penerapannya di zaman kita sangat disalkan ada sebagian teman-teman kita yang sudah Allah beri kesempatan taufik belajar di Madinah ya di hadapan para masyayikh pulang ke Indonesia ini terjadi di Indonesia nah mereka belajar di sekolah-sekolah kaum liberal untuk meraih gelar ya meraih uh, yang di sana dia hanya mendapatkan gelar LC ya pulang ingin mendapatkan master, ingin mendapatkan S3 doktor, akhirnya dia masuk ke lembaga pendidikan semacam e IAIN. Pernah dengar ya nama e IAIN? E IAIN ini Sekolah Institut Agama Islam Negeri. Nah, Indonesia yang di sana dipenuhi dengan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Syiah, Rafidhah, Ahlul Kalam. Nah, sudah berapa banyak dari teman-teman kita kemudian masuk ke sekolah-sekolah seperti itu duduk belajar, gurunya adalah seorang profesor keluaran lulusan dari Kanada. Yang satu seorang doktor lulusan dari Australia, lulusan dari Belanda. Nah, belajar tafsir kepada mereka. Nah, apa yang akan didapat dari Sampai sebagian mereka itu saya mendapatkan keterangannya eh, kelulusan dia ya, ijazah. Nah, ilmu filsafat nilainya A kalau di Malaysia apa sistem penilaiannya? A nah, itu nilai tertinggi. Nah, E, E. Nah, itu nilai tertinggi. Nah, ilmu filsafat ini orang belajar dari Madinah. Ya, belajar di IAIN lulus dengan ilmu filsafat nilainya E. Nah, peringkat tinggi. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah keluar dari manhaj ahli sunnah. Kalau diterapkan ilmu apa hukum al Imam Syafi'i, apa semestinya diberlakukan padanya? Hah? dipukul dengan pelepah kurma kalau tidak ada pelepah uh, kelapa sawit ha? kemudian dipukul dan keliling di pasar-pasar ini. itu kalau kita pakai ilmunya Imam Syafi'i hukumnya Imam Syafi'i sebagian mereka duduk bergaul dengan ahlul kalam sudah lulus dari Madinah sudah dapat doktor ya yang sebagiannya mungkin sudah sampai ke Malaysia sini nah barakallahu fikum sudah doktor duduk mengajar di perguruan tinggi semisal itu teman para dosen-dosennya itu Mu'tazila, Qadariyah, Jahmiyah ini sudah keluar dari manhaj salaf bagaimana antum so, secara otomatis dosen itu mesti ada musyawarah antar dosen pertemuan duduk anda dengan ini terlepas dari adanya ikhtilat bagi mereka ikhtilat itu gampang darurat katanya ini ini darurat nah ya emergency Hah? Barakallahu fikum. Sehingga ikhtilat itu bagi mereka mudah sekali. Salah seorang dokter yang lulus dari Madinah diingatkan oleh salah satu teman, bagaimana antum misalkan teman-teman tuh yang kuliah di IAIN. Nah, kan ada ikhtilat. Ikhtilat di mana-mana ikhtilat kata dia. Dokter. Nah, belajar di hadapan masyayikh jawabannya seperti ini. Nah, maka kita katakan ya sudah, jangan diskusi tentang ikhtilat bagaimana antum bercampur aduk dengan kaum Mu'tazilah Qadariyah ini manhaj salaf bagaimana sikap salaf yang menyatakan la tuji tujalisu nam ahlal ahwa jangan kalian duduk bersama pengikut bid'ah nah, bagaimana sikap kita terhadap manhajnya Imam Ahmad Bukhari Muslim nah dan yang lainnya katanya kita salafi nah, salafi tidak hanya membahas tentang tauhid uluhiyah So, salafi tidak hanya membahas tentang asma wa sifat. Nah, salafi itu adalah penerapan sunnah secara lengkap termasuk di dalam menyikapi ahlul batin. Nah, di dalam menyikapi ahlul batin. Kita belajar dari Imam Al-Barbahari Al-Baghdadi rahimahullah yang beliau katakan uh, jenis kedua orang yang keluar dari at jenis kedua orang yang keluar dari sunnah itu adalah apa? Anadal haqq rajulun anadal haqqa wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin seorang yang tetap dalam akidahnya yang sesat itu tadi tidak peduli terhadap hujah nah terus mendakwahkan menyerukan mengajak manusia terhadap akidahnya yang sesat tadi kata Imam Al-Barbahari rahimahullah haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadziran nas minhu wa yubayyina lin nas qissatahu kata Imam Al-Barbahari wajib bagi orang yang sudah tahu tentang seorang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah untuk mentahdir ya, mengingatkan umat dari bahaya orang ini tadi dan menjelaskan kesesatannya kepada umat. Antum duduk bersama sebagai dosen bersama di sana. Nah, berjabatan tangan, tertawa ria dengannya. Salafi seperti ini ada musibah. Nah, barakallahu fikum. Belum puas dia meraih doktor di Madinah. Dia berupaya mengikuti beasiswa yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk meraih gelar yang berikutnya di Mesir. Tidak cukupkah Anda dengan gelar doktor berdakwah, mengajar umat, akidah sahihah, sunnah, fikih, bahasa Arab? Tidak cukup di pondok-pondok pesantren. Nah, walhamdulillah itulah ya ikhwan. Akibat selalu mengedepankan logika di dalam berdakwah. Nah, Barakallahu fikum. Semisal di Indonesia, walhamdulillah bifadlillah la bihaulin minna wala quwa. Bukan karena kekuatan kita atau keilmuan kita. Ilmu kita sedikit. Tetapi asatidah di sana yang mendirikan pondok-pondok pesantren, Masya Allah, dalam 4-5 tahun lulus beberapa tulab, mereka menjadi da'i, berangkat ke tempat-tempat yang jauh menjadi dakwah di sana. Sudah berapa banyak yang seperti itu? Walhamdulillah Nah, barokah dakwah itu dari Allah dan barokah dakwah itu diraih dengan ittiba. Nah, hidayah manusia ini di tangan Allah. Kita hanya wajib menjalaninya dengan benar. Nah, kemudian mereka mendirikan sekolah tinggi, sekolah tinggi dengan alasan agar lulusan kita itu bisa mendapatkan ijazah e, sarjana, ya. Lalu apa tujuannya dari itu? Ya, supaya masyarakat bisa mengakui tingkat keilmuannya tidak berapa banyak ustadz yang pulang ke Indonesia belajar di luar tidak memiliki gelar nah tetapi masya Allah dakwahnya barokah nah berapa banyak orang mendapatkan hidayah anak-anak muda orang-orang tua wanita-wanita melalui hidayah Allah tentunya kemudian upaya ustadz tersebut nah barakallahu fikum jadi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum Antum perhatikan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Nah, mana gelarnya? Mana doktor? Mana magister? Mana profesor? Tidak ada. Tetapi perhatikan bagaimana karya-karya beliau yang barokah. Yang luar biasa manfaatnya. Yang mengambil manfaat bukan semacam kita saja. Para doktor dan para profesor di berbagai universitas yang hendak menulis disertasinya, ya, itu merujuk kepada buku-buku kitab-kitab karya Syekh al -Bani. Berapa banyak ulama pun di masa ini kesulitan dia mentarjih sebuah hadis, apakah hadis ini sahih atau dhaif. Nah, dia hanya menemukan satu sanad atau dua atau tiga sanad. Sementara ketika dibuka kitab Syekh Al-Albani Syekh menemukan belasan sanad. 10, 11 sanat masing-masingnya dijelaskan oleh Syekh satu persatu di kitab ini, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Kita yang punya Maktabah Syamilah malas untuk membukanya. Syekh tidak ada Maktabah Syamilah pada waktu itu. Duduk di maktabahnya yang luas itu hari demi hari, <coughs> bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Antum perhatiin, kumpulkan itu semua karya Syekh Al-Albani antum lihat luar biasa. Dan itu ditulis dengan tangan oleh beliau rahimahullah. Sampai-sampai Syekh Mukbil menyatakan Syekh Mukbil menyatakan rahimahullah ayyu maktabatin lam takun fiha kutub Syekh Al-Albani fahiya faqira mahma kaburat mahma azumat tidaklah sebuah perpustakaan sebesar apapun perpustakaan itu maktabah yang di sana tidak dijumpai buku-buku kitab karya Syekh Albani maka dia maktabah yang fakir yang miskin nah betul ini diucap oleh seorang alim, Syekh Mukbil, yang sibuk, muhaddith. Nah, mengetahui nilai harga Syekh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, tanpa gelar, tanpa apapun. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa Nah, ini satu hal yang penting. Syekh Rabi betul dia bergelar, beliau bergelar doktor, tetapi mayoritas ilmu yang beliau dapatkan itu di luar jamiah, di luar universitas menghadiri halak halak Syekh Al-Albani di Masjidil Haram, halak halak Syekh bin Baz, ya, halak halak Syekh titi Nah, itu yang didapat. Nah, barakallahu fikum. Begitu juga Syekh Mobil, begitu juga Syekh Ubaid Al-Jabiri dan yang lainnya, mayoritas ilmu yang didapatkan adalah di halak halak ilmu di luar jamiah. Nah, barakallahu fikum. Ini satu hal yang penting mungkin ke depan di Malaysia diberi kesempatan antum memiliki pondok pesantren, sabarlah dengan pendidikan pondok pesantren itu. Didik tulab dari awal, tahapan awal hingga berikutnya dan berikutnya. Nah, barokah itu minallah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan sikap seorang salafi ahli sunnah berbaur dengan mu'tazilah, bermajlis dengan qadariyah. Nah, bukan sikap ahli sunnah. Nah, Barakallahu fikum. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah qala wal khusumatu. Al khusumah adalah perselisihan nam yang terjadi di tengah umat ini juga muhdats. Nah, muhdats. Al khusumah itu muncul terjadi lahir dikarenakan atau disebabkan umat mulai meninggalkan sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan baik-baik. Sebab terpecahnya umat ini disebabkan karena mereka meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan manhaj sahabat. Disitulah muncul perpecahan. antum lihat sejarah. Bagaimana Khawarij memulai <clears throat> sikapnya keluar dari bimbingan sahabat. Mencoba menafsirkan Al-Quran di luar tafsiran sahabat. Terjadilah perpecahan. Nah, barakallahu fikum dan seterusnya. Muncul setelah itu Qadariyah, mencoba menafsirkan tentang takdir dan iman di luar tafsiran sahabat. Terjadi perpecahan lagi. Dan seterusnya berkelanjutan. Berkelanjutan. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili." Perhatikan kalimat farroko. Antum masih ingat fa di sini diberi nama fa apa? Sababiyah. Menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi setelah fa diakibatkan oleh yang sebelum huruf fa. Nah, apa yang sebelum huruf fa? Nah, wala tattabi'us subul. Jangan sekali-kali kalian mengikuti adanya jalan-jalan selain sirati mustaqimah, jalanku yang lurus. Jangan Kenapa? Kalau kalian tidak ikut sirati mustaqiman, kemudian mengikuti subul, ya, torikoh-torikoh ini tadi, cara-cara firqah-firqah yang ada, fatafarraqa. Pasti kalian akan tercerai-berai. Terpecah belah ansabil dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita menyatakan bahwa persatuan itu akan terwujud, umat ini akan bersatu apabila semua sepakat bersama-sama kembali kepada sumbernya yang asli Al-Quran was sunnah dan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an ini semestinya nah maka dari itu al-khusuma itu muhdath baru muncul setelah para sahabat uh, setelah generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam qala wal jidal juga demikian jidal dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah perdebatan nah dalam terkhusus urusan-urusan akidah lebih khusus dalam urusan-urusan akidah jidan dan jidan itu mayoritasnya didirikan di atas ilmu kalam ilmu mantik nah barakallahu fikum ilmu mantik dan Rasulullah SAW menyatakan ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal tidaklah suatu kaum itu tersesat yang dahulu mereka berada di atas hidayah. Nah, kecuali orang-orang yang suka berdebat, yang diberi kemampuan berdebat, sukanya berdebat dalam berbagai masalah, maka ini akan menyeret dia kepada kesesatan sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang baru saja kita dengarkan. Nah, wal mira, mira dengan jidal hampir sama maknanya. Nah, mira itu sama maknanya uh, dengan al-jidal, kepandaian berbicara untuk berdebat. Nah, barakallahu fikum. Yabdahu muhdathun Semua itu adalah bid'ah Baru di dalam Islam Yabdahu syakka akan memberikan keraguan Meninggalkan keraguan Nah, fil qalbi Di dalam kalbu Nah, barakallahu fikum wa in asaba sahibul haqq was sunnah walaupun pada kenyataannya sahibul jidal sahibul kalam tadi secara kebetulan ya apa kebetulan dalam bahasa Malaysia kebetulan juga nah secara kebetulan dia benar nah, tetapi cara yang dia tempuh adalah salah berbahaya dia berada di tepi jurang walaupun masih selamat tetapi dia sudah berada di tepi jurang. Qala rahimahullah Wa'lam rahimakallah ketahuilah semoga Allah merahmati Anda. Annal kalama fir Rabbi ta'ala muhdatsun. Ini diulangi lagi dan ditegaskan oleh beliau. Bahwasanya al-kalam berbincang tentang Allah itu muhdats. Nah, berbincang tentang Allah itu bagaimana seperti yang telah disebutkan tadi kef kenapa begini berbicara tentang takdir kenapa Allah menakdirkan begini nah kenapa Allah menciptakan ini kok tidak seperti ini ya ini adalah muhdaf juga suatu yang beda tidak ada di zaman sahabat mereka mendengar ayat beriman dengan mendengar hadis langsung beriman dengan wahwa bid'atun wa dhalalah. Apa wahwa di sini? Al-kalam fir rabbi itu bid'atun wa dhalalah. Siapa yang menyatakan ini? Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala. Wala yutakallam fir rabbi, maka jangan sekali-kali berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud kalam di sini yang tercela dan itu bid'ah adalah kalam yang keluar dari dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang dimaksud dengan al-kalam. Kalau kita berbicara dalam bimbingan, koridor bimbingan Quran dan Sunnah, misalkan kita menyatakan, ya memang Allah itu beristiwa di atas arsy karena Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal istawa. Ini justru bagian dari sunnah. Nah, kalau dia menyatakan bahwa Ya memang Allah memiliki dua sifat tangan Karena Allah mengatakan di dalam ayatnya Ma manaka na'am uh, lima khalaqtu biyadayya Ma manaka antas juda lima khalaqtu biyadayya Nah apa yang mencegahmu wahai iblis Untuk sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan dua tanganku Nah kita ya kita beriman bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah di yaumul qiyamah di jannah nanti karena Rasulullah menyatakan innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatul badr nah sesungguhnya kalian wahai umatku akan melihat Rabb kalian Allah secara langsung ya ayanan nah barakallahu fikum bagaikan kalian melihat al-qamar di malam uh, bulan purnama terang tidak ada yang mengganggunya semua bisa melihatnya nah begitu kaum mukminin di jannah nanti. Maka kita beriman. Nah, kita beriman. Tetapi ketika kita berlanjut melihat Allah, berarti Allah bisa dilihat ya. Berarti e, di mana posisi kita nanti? Di mana posisi Allah? Nah, ini sudah keluar. Ini muhdas yang seperti ini. Tidak pernah Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, bin Mas'ud, bin Abbas, Aisyah berbicara seperti ini. Maka ikutilah. Nah, ikutilah ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum kata Abdullah bin Mas'ud ittabi'u ikutilah ittiba ngikuti ini Islam wa la tabtadi'u jangan kalian mengada-ngada cara yang baru termasuk al-kalam fir rabbi nah seperti yang kita permisalkan tadi faqad kufitum sesungguhnya kalian telah dicukupi oleh salaf kalian telah dicukupi oleh sunnah oleh sahabat ikuti as-siratul mustaqim sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim subhanallah fa in amanu seandainya mereka itu mau beriman bimithli ma amantum bi, seperti iman kalian kata para mufassirin amantum di sini yang dimaksud adalah para sahabat pada peringkat pertama. Kalau mereka itu mau beriman seperti iman kalian, yakni para sahabat, cara akidah para sahabat, nah faqadih tadau sungguh mereka telah berada di atas hidayah. Berjalan di atas huda. Wa intawallau kalau seandainya mereka berpaling dari cara beriman kalian, manhaj iman dan akidah kalian, fa innamahum fi syiqaq. Sesungguhnya mereka itu berada dalam perpecahan mereka itu terpisah dari kalian. Nah, barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa memang akidah, iman, Islam itu adalah ittiba. Mengikuti jejak generasi terbaik umat ini. Nah, qala wala yutakallamu fir rabbi illa bima wasafa bihi nafsahu azza wa jal fil Quran. Tidak boleh berbicara tentang Allah kecuali dengan uh, sifat-sifat yang Allah sebutkan tentang dirinya di dalam Al-Qur'an. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waalaikumsalam warahmatullahi Wa ma bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi dan tidak boleh pula berbicara, tidak diizinkan berbicara tentang Allah kecuali berdasarkan keterangan-keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Nah, wahwa jalla sana'uh. Seperti misalkan Al-Jahmiyah ketika menyatakan Al-Qur'an makhluk, bahwa Allah itu tidak memiliki sifat kalam. Kenapa? Karena mereka berbicara tentang sifat Allah ini nah, di luar koridor Al-Qur'an was. Nah, akhirnya jatuh pada penyimpangan. Asy'ariyah mencoba menengahi. Mencoba mencari jalan tengah. Nah, Asy'ariyah mencoba cari jalan tengah ya maksudnya Allah itu uh, apa namanya kalau jahmiyahnya Allah tidak memiliki sifat tidak ada sifat tangan tidak ada sifat penglihatan tidak ada sifatul kalam nah Asyariah menyatakan ya ada Allah sifatul kalam karena Allah menyebutkan tetapi maksud daripada kalam itu adalah kalamun nafsi nah ya kalam yang ada pada zat Allah tidak bisa didengar uh, tidak ada huruf dan yang semisalnya mencoba menengahi ternyata jatuh pada penyimpangan kenapa karena pakai ilmu kalam dan logika coba mereka kembali kepada bimbingan sahabat selamat nah, barakallahu fikum qala rahimahullah wa huwa jalla thana'uhu wahidun dan dia Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia itu enam satu tunggal laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir tidak ada permisalan yang semisal dengan Allah satu pun. Naam wa huwa samiul alim dan di waktu yang sama dia Allah itu as-sami' dan juga al-basir. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama eh, bahwasanya eh, tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal isbat. Bahwa tauhid itu didirikan di atas an-nafi wal isbat. Nafi maksudnya adalah penafian segala sesuatu yang diserupakan dengan Allah menafikan adanya tandingan dan sekutu bagi Allah menafikan segala sifat aib sifat kurang bagi Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dalam kudrahnya dalam ilmunya dalam kekuasaannya dan seluruh sifatnya tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini laisa kamitslihi syai'un. Tetapi di waktu yang sama, di ayat yang sama pula Allah menyatakan wa huwas samiul basir, menetapkan adanya sifat as-sami'. Nah, Asy'ariyah menyatakan sami'un bila sam'in, basirun bila basar. Nah, Allah itu mendengar tanpa adanya alat pendengaran. Allah itu melihat tanpa adanya mata. Nah, Coba ya, Ingin menengahi antara Ahli sunnah dengan jahmiyah Nah Tetapi tidak tepat pada garis tengah Nah Barakallahu fikum Nah Atau menengahi sebenarnya antara Bukan ahli sunnah dengan jahmiyah Tapi al-jahmiyah dengan musyabbihah Al-jahmiyah Penafi sifat Allah dengan musyabbihah yang menetapkan sifat Allah ekstrim. Dia mencoba Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah ini menengahi mencari jalan tengahnya. Nah, namun mereka juga salah karena membantah bid'ah dengan bid'ah. Bukan membantah bid'ah dengan sunnah. Akhirnya tidak berjumpa. Ya, ini bid'ah dilawan dengan bid'ah. Bukannya ketemu pada ditemu lewat. Nah, barakallahu fikum. Ini ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka ahlus sunnah dari ayat ini menyatakan Allah sami' dengan sam'un tetapi tidak seperti sam'ul makhlukin. Allah mendengar dengan adanya alat dengar. Ya, pendengaran ini. Nah, tetapi tidak sama dengan pendengaran makhluk. Allah al-Basir Maha melihat dengan basar, dengan kedua matanya, tetapi tidak sama dengan basar makhlukin. Demikian ahli sunnah wal jamaah menetapkan. Nah. ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan? Fokus. Hmm. Kan? Syair Ya. Syair ada yang hak, ada yang batil. Ada syair-syair yang hak. Sampai Rasulullah SAW menyatakan asdaku kalimatin qalaha syairun na qaulu labid. Naam ala ma khalallaha batil. Nah, kata Rasulullah, syair yang terbaik yang diucapkan oleh para penyair itu adalah ucapan uh, labid. Nah, uh, bahwa dalam syairnya dia menyatakan ala ma khalallaha batil. Ketahuilah bahwa seluruh yang selain Allah dari yang diibadah ini adalah batil. Nah, jadi syair Rasulullah pun suka pada syair. Para sahabat membaca syair Bahkan syair dahulu dibacakan di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi syair itu bukan ilmu kalam, tetapi ada syair-syair yang batil, nah, yang uh, baik itu syair yang berdasarkan ilmu kalam ataupun tidak. Nah, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis syair Nuniyat. Nuniyat Ibnu Qayyim isinya tentang akidah. Nah, syair. Nah, barakallahu fikum. Di antara syair yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim wa ibadatur rahmani uh, ghayatu hubbihi ma'adulli abidihi huma qutbani. Nah, mendefinisikan apa itu ibadah. Kata beliau ibadatur rahman, ibadah kepada Ar-Rahman definisinya adalah ghayatu hubbi, puncak kecintaan kita kepada Allah ma duli abidi disertai ya, dengan pengerendahan hamba tersebut kepada Allah cinta kepada Allah tapi dia merendahkan dirinya di hadapan Allah taat tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa taala jadi uh, syair tidak identik tidak sama dengan ilmu kalam ada syair yang hak dan itu banyak juga dan syair yang batil uh, juga uh, banyak nah barakallahu fikum nah golongan yang meng, mengcombine meng, menggabungkan menggabungkan antara tahrir rububiyah, rububiyah semua sifat dan sifat dua Hmm. Bagaimana? Adakah ada boleh Nah, tidak dibenarkan. Nah, sifat 20. Nah, berarti dia membatasi sifat Allah hanya 20. Kita menanyakan angka 20 dari mana? Nah, dari sahabat? Tidak ada. Berarti muhdas. Nah, yang membatasi. Yang kedua, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala setidaknya menyebutkan ada 99 nama bagi Allah. Disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innalillahi tis'atan wa tis'ina isma Nah, barakallahu fikum. Pada setiap nama mengandung sifat. Berarti sudah ada setidaknya 99 sifat bagi Allah minimalnya. Nah, dan lebih dari itu tentunya sifat Allah tidak terhitung. Barakallahu fikum. Jadi itu sifat 20 adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah yang muhdats tidak ada contohnya dari uh, sahabat, tidak ada dalilnya dari Quran was sunnah. Allah menyatakan 90 eh, Rasul menyatakan tis'atan wa tis'in, dia menyatakan 20. Naam, ada musibah. Jadi itu tidak benar. Naam. Barakallahu fikum. Nah. Iya. Nah. Ah, sifat malu itu apakah Nah, Allah juga memiliki sifat malu. Waalaikumsalam. Uh, diulang dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha innallaha la yastahi nah ayat ini menetapkan adanya sifat al-haya sifat malu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan innallaha hayyun sittir yastahyi idza rafa'a 'abduhu yadayhi nam ay yaruddahuma sifra sungguhnya Allah itu hayyi maha pemalu sangat malu Allah ketika ada seorang hambanya mengangkat tangannya berdoa memohon meminta kemudian tangan itu kembali dalam keadaan sifr kosong tidak mendapatkan apa yang dia inginkan Allah malu tidak mengabulkan doa hambanya jadi sifat uh, al-haya adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Nah. Dzul Zul Jalali wal Ikram. Nah. Itu bukan nama Allah. Tetapi sifat Allah. Allah Zul Jalal. Nah, Allah memiliki jalal itu artinya kemuliaan. Nah, ikram kehormatan. Nah, tetapi bukan nama Allah Dzul Jalal wal Ikram. Bukan nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Uh, penyebutan 99 nama Al-Asmaul Husna secara urut ya yang bergandeng bersambung dengan hadis Abi Hurairah inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman 6 kemudian disebutkan nama-nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim dan seterusnya, Al-Malikul Quddus, Salamul Mu'min. Itu tidak semua nama yang tercantum di situ adalah benar sebagai nama nama Allah. Itu satu. Yang kedua, hadis ini dengan tambahan penyebutan nama itu hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, hadis ini yang ada tambahan penyebutan ya rincian nama-namanya itu adalah hadis yang lemah. Yang sahih yang ada di dalam Bukhari, Muslim dan yang lainnya hanya sebatas innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahid man ahsaha dakhalal jannah Barang uh, Allah memiliki 99 nama ditegaskan yakni 100 kurang 1 untuk penegasan barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk jannah. Nah, tidak disebutkan nama-nama itu tetapi para ulama berijtihad. Nah, disebutkan di dari Al-Qur'an kurang lebih 80 atau 81 nama bersumber dari Al-Quran kurang lebih 18 dari hadis. Nah, barakallahu fikum. Nah, bagaimana kalau macam eh, masyarakat contohnya di Malaysia, yeah. mungkin ada satu kegiatan yang mereka akan macam zikir asma wa sifat. Hmm. Zikir asma Asmaul Husna. Ah, adakah itu boleh dipraktiskan ataupun memang? Nah, nah itu termasuk muhdats. Zikir khusus tentang Asmaul Husna ya zikir khusus di waktu khusus apalagi bersama-sama atau jama'i atau sendiri-sendiri jama'i lebih-lebih lagi nah nasyid nah juga tersebar di HP-HP itu juga ya ada HP handphone hmm. disebutkan di sana asmal husna nah dengan dilantunkan semacam nasyid ya juga yang seperti itu adalah muhdats yang seperti itu adalah muhdats barakallahu fikum tidak ada contohnya dari sahabat. Lu ini kan baik, bukankah Allah menyatakan man ahsaha dakhalal jannah? Barang siapa yang menghafalnya masuk jannah. Iya, tetapi penerapan hadis ini harus mengikuti caranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Mereka tidak pernah melantunkan Asmaul Husna dengan anasyid, apalagi juga dalam bentuk jama'i bersama-sama. Nah, wallahu a'lam. Ada lainnya? Qala rahimahullah kita lanjutkan. Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha ya'lamu sirra wa akhfa wa 'ala 'arsyihi istawa wa 'ilmuhu bi kulli makan la yakhlu min 'ilmihi makan Naam. Rabbuna awalun bila mata. Nah, Allah itu adalah awal. Yang pertama, bila mata tanpa harus disebutkan kapan mulainya pertama itu. Nah. <coughs> Wa akhirun bila muntaha. Dan Allah itu adalah akhir yang tidak ada ujungnya. Ini adalah takbir redaksi dari muallif. Sebenarnya di situ ada hadis yang mungkin lebih tepat untuk dijadikan sebagai takbir. Takbir itu adalah uh, redaksi sebuah pembicaraan. Ya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyatakan tentang Allah, "Huwal awwalu alladhi laisa qablahu syai'un wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai'un." Kata Rasulullah SAW. Kalau takbir ini digunakan oleh mualif akan lebih baik tentunya. Nah, tetapi uh, barakallahu fikum mungkin beliau menggunakan bila mata karena eh, kata-kata kata ini diharapkan lebih menegur lebih mengingatkan ahlul batil yang suka uh, bertanya-tanya tentang Allah subhanahu wa taala. Nah, namun uh, redaksi hadis Rasul Wasallam tentang makna al-awwal ya bahwa Allah itu al-awwal alladhi laisa qablahu syai'un Al-awwal yang tidak ada sesuatu pun sebelum Allah. Wal akhiru alladhi laisa ba'dahu syai'un. Allah itu adalah yang akhir yang tidak ada sesuatu pun sesudah Allah. Nah, ini adalah penjelasan dan al-awwal wal akhir salah satu dari bagian daripada al-asma al-husna. Nah, al-awwal wal akhir. Nah. Barakallahu fikum. Ya'lamu sirra wa akhfa dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang rahasia wa akhfa yang lebih tersembunyi lagi sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Barakala wa ala arsyihi istawa dan Allah itu beristiwa di atas arshnya. Nah, isti, uh, kalau yang tadi tentang ilmu Allah ya, sifat ilmu Allah yang maha luas. Wallahu bikulli syai'in alim Allah itu atas segala sesuatu maha mengetahui. Nam ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Maha mengetahui segala yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Nam alimul ghaibi wasyahada. Allah itu maha mengetahui baik yang uh, nam perkara yang gaib ataupun yang nampak ya. alimum bidati sudur maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam sanubari manusia atau makhluknya nam barakallahu fikum dan berbagai ayat lainnya yang uh, barakallahu fikum uh, menjelaskan tentang sifat al-ilm lillahi azza wa jal. Qala wa ala arsy istawa dan dia Allah beristiwa di atas arasnya. Nah, arsy adalah salah satu makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan uh, disebutkan bahwa Allah beristiwa di atas arsh. Bagaimana beristiwa? Allah yang tahu. Al-kaif majhul. Nah, wal istiwa ma'lum. Wa al-imanu bihi wajib wa su'al anhu bid'atun. Ini adalah pernyataan siapa? Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Demikian kita beriman. Demikian kita beriman tentang sifat al-istiwa. Nah, barakallahu fikum. Wa ilmuhu bi kulli makan. Ilmu Allah berada di setiap tempat. Ilmu Allah. Nah, berada di setiap tempat. Nah, barakallahu fikum. Walaupun Allah beristiwa di atas arsnya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan, "Ma min dalilin istadalla bihi ahlul bid'ah illa wa fi nafsi dalili dalilun alaihi Tidak ada satu dalil pun yang ahlul bid'ah berdalil dengannya untuk menetapkan akidah mereka yang batil kecuali pada dalil itu sendiri ada bantahan terhadap mereka. Antum perhatikan uh, eh, enam ada mushaf Al-Qur'an di sini. Yang punya mushaf Al-Qur'an. Nah, Coba anda lihat. Di dalam surat Al-Mujadilah di dalam surat Al-Mujadilah eh, atau sebelumnya Anda mulai dari surat Al-Hadid dahulu. Surat Al-Hadid ayat keempat. Ayat ini termasuk yang digunakan dalil oleh Asy'ariyah untuk mengatakan bahwa Allah itu berada di setiap tempat. Nah, dan menafikan sifat istiwa Allah di atas arsh. Nah, ayat ini mengatakan Allah Subhanahu wa taala huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha kemudian Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir perhatikan baik-baik ayat ini Asy'ariyah mengatakan bahwa Allah berada di setiap makan Allah fi kulli makan dengan dalil firman Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada Nah, perhatikan ahlul bid'ah. Seringnya itu mengambil sepotong ayat tanpa memperhatikan sebelumnya dan sesudahnya. Dalam ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, kaidah penafsiran Al-Qur'an bahwa penafsiran terhadap suatu kata di dalam Al-Qur'an itu harus dilihat konteks pembicaraan ayat tersebut. Nah, dilihat siak, siakul ayat konteks ayat. Siak itu mana ya konteks ayat. Dilihat maka belahu wa ma ba'dahu. Dilihat as-sibaq wal lihaq. Dilihat apa ayat yang sebelumnya dan ayat yang sesudahnya. Bagaimana awal ayat dan bagaimana akhir ayat. Itu adalah penafsiran yang lengkap dan yang sebenarnya. Namun ahlul batil seringnya demikian. Mengambil sepotong ini digunakan untuk membenarkan akidahnya yang batil. Perhatikan ayat keempat surat Al-Hadid yang baru saja Anda bacakan. Ya. Allah mengatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy." Allah menyebutkan sifat apa? Istiwa. Nah, padahal di waktu yang sama Allah menyebutkan wa huwa ma'akum aina makutum. Tetapi Allah mulai ayat ini dengan penetapan sifat istiwa. Thumma istawa 'alal 'arsy. Berarti di sini ada penetapan sifat al-istiwa. Kemudian Allah lanjutkan. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Allah itu Maha mengetahui apa yang masuk dari ke dalam bumi ini. Air yang masuk ke dalam bumi ya, dari hujan turun menyerap ke dalam bumi. Allah mengetahui. Binatang yang masuk ke dalam bumi Allah mengetahui. Wa ma yakhruju minha dan segala yang keluar dari bumi ini air Allah mengetahui berapa jumlah air yang keluar itu nah di sana di sini di sana di sini nah kemudian uh, eh, barakallah itu tumbuhan kapan dia tumbuh berapa kecepatannya dalam semalam dia keluar Allah mengetahui itu semuanya nah wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha dan Allah mengetahui segala sesuatu yang turun dari langit para malaikat yang turun menjalankan tugasnya hujan semuanya yang turun dari langit wa ma fiha dan segala yang naik ke langit. Allah Maha mengetahui. Di sini Allah menetapkan tentang apa? Sifat ilmu bagi Allah. Coba perhatikan. Allah menyebutkan sifat istiwa pertama, tsummastawa 'alal 'arsy. Kemudian menyebutkan sifat ilmunya. Nah, baru setelah itu Allah menyatakan wa huwa ma'akum aina kuntum dan dia Allah itu bersama kalian di mana saja kalian berada tetapi setelah Allah menyebutkan tsummastawa 'alal arsh Kemudian ya'lamu ma yaliju fil ardi dan seterusnya. Kemudian ayat ini diakhiri dengan perkataan Allah firman Allah, wallahu bima ta'maluna basir. Bahwa Allah itu Maha melihat segala yang kalian lakukan. Menunjukkan di sini bahwa ma'akum bahwa Allah bersama kalian adalah ilmu Allah. Allah Maha mengetahui kalian apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan. Allah Maha mengetahui. Karena di akhir ayat Allah menyatakan wallahu bima ta'maluna basir. Allah itu Maha melihat atas segala yang kalian lakukan. Di sini para ulama menyatakan ya Allah bersama makhluknya yakni ilmu Allah bersama makhluknya di mana saja. Tetapi Allah tetap beristiwa di atas arash. Barakallahu fikum. Begitu juga di dalam uh, surat uh, Al, uh, Al-Mujadilah ayat ketujuh. Nah, surat Al-Mujadilah ayat ketujuh Allah menyatakan Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Perhatikan, alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala akthara illa nam nam wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu kemudian Allah menyatakan innallaha bikulli syai'in alim Asy'ariyah berdalil dengan firman Allah illa huwa ma'ahum aina ma kanu kecuali Allah bersama mereka di mana saja mereka berada tanpa memperhatikan awal ayat dan akhir ayat. Nah, di awal ayat Allah menyatakan, menegaskan, menetapkan sifat ilmunya. Alam tara, tidaklah engkau perhatikan. Annallaha alam, Allah itu maha mengetahui segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum. Tidaklah adanya majlis najwa, bisik-bisik. Ya, tiga orang kecuali Allah lah yang keempatnya wala khamsatin tidak pula mereka berjumlah lima kecuali Allah bersa yang keenamnya. Nah, wala adna min dalik tidak pula jumlahnya kurang dari itu, kurang dari tiga, kurang dari lima dan seterusnya kecuali Allah bersama mereka aina makan di mana saja mereka berada. Nah, kemudian Allah menyatakan wallahu bikulli syai'in innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Sehingga dari sini ulama menyatakan ma'iyah, kebersamaan Allah yang dimaksud dalam ayat ini adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun Allah berada di atas arasnya, justru ini menunjukkan kesempurnaan Allah. Kita tidak bisa mengetahui sesuatu kecuali kita berada di sana. Kita tidak bisa melihat sesuatu kecuali kita harus berada di sana atau dibantu dengan peralatan yang bisa menunjukkan hal itu kepada kita. Nah, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan istiwanya di atas arus yang tinggi itu mengetahui segala sesuatu yang kecil ya yang nampak dan yang tidak nampak justru hal ini lebih menunjukkan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala dan lemahnya makhluk nah oleh karena itu al-imam al-barbahari menggabungkan dua hal ini sifat istiwa Allah di atas ars kemudian menegaskan tentang ilmu Allah berada di setiap tempat nah ini bersumber ya Perkataan Al-Bahar yang ini bersumber dari surat Al-Hadid ayat keempat dan surat Al-Mujadilah ayat keberapa tadi? Ketujuh. Nah. La yakhlu min ilmihi makanun dan tak tidak ada satu tempat pun yang terlepas dari ilmu Allah. Baik tempat itu dalam bentuk di bumi ini ataupun di dalam hati kita. Kalbu kita di dalam ini ya. Tempatnya iman, tempatnya niat, itu tidak lepas dari ilmu Allah, kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akhiri uh, dengan uh, bagian 15 Alim Al-Barhari menyatakan wala yaqulu fi sifatir rabbi kaifa wa lima illa syakun fillahi tabaraka wa taala dan tidak ada seorang pun yang berbicara tentang sifat Allah dengan menanyakan kaif kenapa bagaimana ya Kaif itu bagaimana? Lima, kenapa demikian? Kecuali seorang yang syak, yang ragu terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sampai di sini kajian kita di pagi hari ini. Uh, eh, insya Allah kita sekarang pukul 9.13 menit. Kita lanjutkan insya Allah pukul 10.15 menit. Bismillah ta'ala. Nah, nah. Uh, nah, begitu juga tentang uh, disebabkan uh, uh, manusia hmm. Allah melalui Abdul Abdul Rahman hmm. mana pula dengan uh, Abdul Muttalib itu uh, apa namanya barakallahu fikum nama jahiliyah Abdul Muttalib. Nah, tidak dibenarkan diberi nama Abdul Muttalib. Ada orang memberi nama Abdul Nabi juga tidak benar dinyatakan sebagai abdun nabi. Nah, baru tak boleh diberi nama Abdul Muttalib. Nah, tapi diberi nama dengan sifat-sifat Allah. Abdurrahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz, Abdul Ala, nah kemudian uh, Abdul Majid, Abdul Hamid dan seterusnya. Nah, contohnya Indonesia. Eh, ya. ada dari seorang ada orang tertinggi di Malaysia. Iya, nah. Ada penggunaan misalnya maha mulia. Ha. Nah. Iya. Bagaimana? Bagaimana kalau penggunaan perkataan? Uh, eh, kalau maha dengan tambahan maha sebaiknya jangan, tetapi yang mulia boleh. Yang mulia ya. Uh, itu boleh yang mulia. Tetapi kalau yang maha mulia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. tidak seperti kalau kita menulis surat nggak tahu di Malaysia bagaimana kalau di saya itu ada singkatan uh, Y Y apa C E yakni singkatan dari yang terhormat di Malaysia ada ini ya? yang berhormat yang ber berhormat yang berbahagia berbahagia nggak ada masalah tetapi berkenan, <laughs> berkenaan yang dapat kepada yang, yang terhormat ya iya cuma penting kata-kata ter kalau di Malaysia saya pikir sama dengan Indonesia ini besar ini terbesar hmm. Iya berarti ini yang terbesar kan begitu iya. ini kecil ini terkecil maka ini uh, terhormat yang paling terhormat maka lebih baik diganti dengan yang kami hormati yang kami hormati ya, ya. yang amat berhormat adalah ah amat ah. Ya, ada YB YAB artinya ini macam wakil-wakil rakyat lah iya iya di sinilah kasih. Terima Allah Terima kasih. Insya Allah khair. Nah, memang dalam Islam kata-kata yang dikhawatirkan mengandung makna kesyirikan itu dilarang. Seperti contohnya ketika ada orang sahabat e, menyatakan Insya Allah wa sya'a Muhammad jika dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh Muhammad Rasulullah menyatakan ataj'alani lillahi niddan apakah engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah kul insyaallah wahda Nah, katakan jika memang dikendaki oleh Allah satu-satunya. Nah, kemudian para ulama memberi jalan tengah. Boleh kita menyatakan insya Allah summa syi'ta. Ada kata-kata summa, kemudian, bukan dengan wa, bukan dengan wau. Demikian juga. Ya. Demikian. Hal ini alhamdulillah berhasil dengan kehendak Allah kemudian usaha Anda ada kemudian bukan ini berhasil dengan kehendak Allah dan usaha Anda. Nah, ini tidak benar. Ya. Barakallahu Subhanallah.